طيب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ يا أخنا تهلك طيب خلاص al عشرة ما هي ya ikhwan. إذا Al-asyirah musibah yang ke-10 tentang musibah menimpa lesan. Apa kemarin? Al-kalam dilisain. Nah, jadi al-kalam <clears throat> di ini berbicara mempunyai dua lesan. Ini diantara kesalahan sebuah lesan dia berbicara dengan dua lesan artinya dengan dua wajah, dua wajah atau dua lesan ketika berhadapan dengan seseorang yang mana sedang berseteru ya ada masalah dengan A dengan si B C ini punya dua lesan dengan dua wajah datang kepada si A menampakkan yakni seakan-akan mendukung si A musuh daripada si B Demikian, dipuji, didukung. Ketika datang kepada si B, juga sama. Pembicaraannya seakan-akan dia mendukung. Memuji, mendukung. Sebagai musuhnya si A. ini, ini termasuk ya ciri-ciri orang munafik. Wa idza laqulatina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahsiun nah ini di antara alamah orang munafik takala <clears throat> apa mereka bertemu ya dengan orang-orang yang beriman mereka mengatakan kami berim, kami termasuk orang yang beriman kepada Allah taala dan tak kala mereka menemui yakni teman-teman mereka dengan syaitan mereka mengatakan sesungguhnya kami sekedar ya istihja mengolok-olok mereka demikian ini dengan dua wajah dengan dua lesan Kemudian apa ancamannya ya ikhwan terhadap mereka kepada orang-orang yang mempunyai dua wajah, dua lesan? Apaan samanya Abu Hasan? Apaan samanya untuk orang-orang yang berbicara dua lesan? Ansaman, ya, diansam oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana? Akan dibuatkan Taib. Jadi dia nanti akan memiliki dua lesan dari minan nara dari api neraka. Mangkana dari ini jazallahu lahu yawmal qiyamah yakni ini minan nara. Ini ya. Hadis Anas bin Malik rahu Tabrani Katakanlah Syekh Albani sahih hurihi. <clears throat> Ini ancaman untuk orang-orang yang berbicara berwajah dua, dua lesan, dia akan memiliki ya lesan dua dari api yang menunjukkan ini merupakan minal kabair ya termasuk dosa-dosa besar ketika orang melakukan perbuatan tersebut Kapan diperbolehkan? Hasan Kapan diperbolehkan dengan dua lesan? Boleh enggak? Atau mutlak semuanya enggak boleh? Haurutin. Boleh enggak? Kapan? Ketika terpaksa keadaannya. Ketika idat torro ya. Ketika keadaannya terpaksa dia terancam ya nyawanya. Posisinya tersepit yang dia sangat benci kepada suatu ulatul umur ya karena mendekat zamannya. Nah, dan dia berhadapan berbicara di depannya. Maka dia ya ini berpura-pura memuji, mendukung. Nah ini, kalau dia nggak demikian, mungkin langsung dipenggal kepalanya. Nah ini, ini ketika terpaksa sebagaimana Abu Darja ya seorang sahabat beliau menambahkan wajah ya senyum kepada suatu kaum padahal hatinya melaknat mereka. Nah ini tidak senang dengan mereka, tapi dia menampakkan wajah yang bersahabat. <clears throat> Kemudian kesalahan berikutnya al-afatu al-hadiyata asyara al-madhu walahu afatun Kesalahan yang ke-11 yakni memuji. Nah ini. Ini terkadang ya jadi dibawa kepada memiliki sebuah musibah dan kadang juga bisa membawa faedah. Jadi nggak mutlak yang satu pujian itu terlarang karena di sana ada yang memang pujian-pujian yang memang sifatnya akan memberikan motivasi spirit terutama bagi seorang anak kecil. Nah, ini termasuk torikoh ya untuk memberikan semangat kepada mereka yakni dengan cara dipuji untuk anak kecil tersebut. <clears throat> Dan di sini pembahasannya adalah yang mana dia memiliki suatu musibah apa yakni kesalahan tak kala dia memuji enam yang berakibat fatal bagi sang pemujinya ataupun yakni yang dipuji minha diantara yakni apa musibah <clears throat> ma yata'allaqu bil madi yang terkait dengan orangnya yang memujinya ini ya ada yang memuji ada yang dipuji Musibah akan menimpa padanya. Terkadang akan menimpa. Enggak semuanya. Ya, terkadang akan menimpa bagi sang pemujinya ataupun yang dipuji. Wa minha ma bil mamdu. Dan di antaranya musibah tersebut akan menimpa terkait dengan orang yang dipuji. Ini ya al-madi dan mamduh. Orang yang memuji ataupun orang yang dipuji. Nah ini. Fa'amma afatul madi. Adapun ya musibah-musibah yang menimpa pada orang yang memuji, sang pemuji. Maka dia apa? Fakot yakulu ma la Dia akan berbicara yang tidak semestinya, yang tidak sebenarnya, pujian tersebut nggak ada pada orang tersebut. Nah, sekedar pujian, sekedar yakni omong kosong, ternyata nggak sesuai dengan kenyataan. Ini, ini termasuk suatu kesalahan yakni untuk orang-orang yang memuji yang tidak ada padanya. Wala sabila littila'i alaihi dan nggak ada jalan dia untuk yakni untuk mengoreksi kembali bagaimana pujiannya benar atau tidak? Enggak ada, sudah. Langsung dipuji, enggak ada koreksi pujiannya dia benar atau enggak. Mislu ayyakul innahu wara'un wa zaidun. Seperti ucapan seorang yang dia mengatakan dia orang yang warok, dia orang yang zahid. Ini, dia orang yang betul-betul hati-hati dalam perkara masalah haram halal sangat hati-hati terjatuh dalam perbuatan maksiat. Barang-barang yang subhat dia warok. Orang yang zahid, orang yang zuhud. Nah, ini dia muji seorang. Padahal dia nggak mengerti, ya. Orang tersebut yang dipuji ini ada atau enggak? Sifat ini warok, zahid, yakni zuhud ada enggak pada orang yang dipuji? Dia sekedar memuji mungkin ya sekedar dia ada maksud apa nggak tahu ya memuji ini termasuk ya ini suatu kesalahan sang pemuji wa qad yufritu fil madhi wa yantahi ilal qadib dan sungguh dia bersikap ya hulu dalam pujian sehingga mengakibatkan ujung-ujungnya adalah kepada dusta ini ujung-ujung daripada pujian yang sesuai yang tidak sesuai dengan kenyataan maka bersifat hulu dan jatuh dalam perbuatan suatu ke kedustaan. Waqad yamdahu may yambahi ayyudam dan sungguh ya terkadang dia memuji orang yang apa sepantasnya untuk dicela. Nah ini pujiannya sudah salah, ya nggak benar. Ternyata orangnya dia pantas, yang sebenarnya hakikatnya dia justru malah dicela. Dicela, tapi dia malah mengujinya. Demikian, ini kebalikannya. Lebih fatal. Waqad <clears throat> sungguh ruwiya fi hadis sungguh telah diriwayatkan dalam satu hadis yang ini hadisnya <clears throat> kedudukannya adalah doif ya sebutkan dalam kitab ini innallaha nam yabhudu ila mutiha al fasik sesungguhnya Allah murka nah ini Allah murka kepada seorang ida mutiha al fasik apabila serang fasik dipuji nah ini ini nam doif waqala al hasan dikatakan oleh Hasan insyaallah bin Hasan Al-Basri ya beliau mengatakan man da'a lidzalim bil baqa faqad ahabba ayatsillah barang siapa yang berdoa kepada seorang yang dolim bil baqa yakni supaya dia langgeng supaya dia kekal dalam kehidupannya. Nah, dia berdoa kepada seorang mungkin seorang pemimpin yang dia dolim mendoakan supaya dia kepemimpinannya adalah kekal langgeng lama kepemimpinannya bukan mendoakan suatu kebaikan yakni perubahan supaya dia istiqomah terhadap agamanya supaya dia berbuat adil nah tapi dia berdoa untuk yakni kelanggengan kepemimpinan tersebut nah ini maka sungguh fakot ahabba dia mencintai. Nam untuk bermaksiat kepada Allah. Ini seorang pemimpin yang berbuat suatu ketuliman yang tidak adil seharusnya sebagai rakyatnya mendoakan kebaikan supaya berubah sifat-sifatnya supaya dia berbuat adil ketika memutuskan suatu perkara nah bukan mendoakan yakni supaya yakni kerajaannya ini kemimpinannya kemimpinannya dia langgeng lama bertahun-tahun ini sama saja dia mencintai Ya ini suatu kemaksiatan dia senang kemaksiatan terus ia lakukan untuk Allah taala nah ini ini kata kata beliau wa amal mamduh adapun orang yang dipuji tadi musibah orang yang memuji sekarang orang yang dipuji fa innahu yuhdisu fihi kibron au ijaban wa huma muhlikan maka sungguhnya akan terjadi padanya yaitu sifat kiber dan bangga diri ijab ini orang yang dipuji memang demikian keadaannya terkadang orang yang dipuji itu akan merasa apa yakni sombong nah Iya, memang ini usaha saya, ya. Hasil kerja keras saya memang demikian. Nah ini ada rasa bangga pada dirinya. Maka dia keduanya kibar dan ijab termasuk muhlikan. ya ini akan membinasakan dia. Dia akan celaka dengan munculnya sifat kibar tersebut, munculnya bangga diri tersebut. Ketika dipuji langsung dia kepalanya besar. Langsung bangga dengan usahanya Enam, sombong merendahkan yang lainnya. Dia merasa paling hebat, yang lainnya rendah. Ini. Walihada qala Nabi saw lama sami'a rajulan yamdahu rajulan. Oleh karena ini tidak heran Nabi kita Muhammad SAW tak kala mendengar seorang laki-laki yang dia memuji seorang laki-laki yang lainnya. Ini Nabi mendengar ada seorang yang memuji seorang yang mana orang ini muncul sifat kibar maka beliau mengatakan welaka celaka engkau ta uno kosohibik celaka engkau sungguh engkau telah memutuskan yani leher sahabatmu ini al hadis bahwa masyhur. Naam ahrajahu Bukhari wa Muslim wa Abu Daud. Demikian ini ya. Jadi tatkala kita memuji seorang dilihat ya siapa yang dipuji. Demikian juga ketika kita memuji juga harus hati-hati adakah benar enggak apa yang kita ucapkan pujian ini benar enggak terhadap orang tersebut? Jangan sampai kita memuji ternyata enggak ada kenyataannya. Dan juga perhatian juga dia muncul enggak sifat kibernya ketika kita puji. Ketika muncul sifat kibernya, ketika muncul sifat ijab, maka tahan. Jangan banyak memuji kepada orang tersebut. Tapi walau alam bisawab sebelum ia meninggalkan tempat sedikit pengumuman. Jadi insya Allah untuk hari Kamis terutama para guru-guru yang klasikal besok ia mulai lagi untuk daras anida. Nah, insya Allah jam setengah dua di TK Ikhwan. Ini ya jam setengah dua, insya Allah. Jadi yang dulu sudah berjalan berapa kali sempat terputus karena libur panjang. Jadi insya Allah besok kita mulai lagi insya Allah Taala. Taibillahuna tafadulu hidakumullah.